Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mohon penjelasan tentang sabda Nabi yang sesungguhnya di hari kiamat Allah tidak akan memandang orang yang menurunkan atau menyeret kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Maksudnya penjelasan luasnya minta dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isbal memanjangkan baju ini bukan untuk kaum wanita. Hadis itu spesial untuk kaum laki-laki seorang wanita dalam menarik bajunya sampai tanah adalah bagus tidak tidak bukan sesuatu aib sehingga sampai tidak terlihat dari dari bagian tubuhnya sehingga kalau seorang wanita ekornya itu sampai menyentuh tanah bukan kekurangan bukan bukan dilarang itu hadis berlaku untuk kaum laki-laki masalah musbil izarahum khuyala agar tapi bagaimana yang dikatakan seperti itu yang Allah tidak akan melihat dan akan dimasukkan dalam neraka ancaman seperti itu dan itu dimasuk khuyala disebutkan dalam hadis ada khuyalanya khuyala adalah karena sombong jadi dalam hal ini memang ada ulama yang langsung tutup poin bagi siapapun dari kaum laki-laki yang menurunkan bajunya di bawah mata kaki itulah terkukuk ya jurru sobahu menurunkan bajunya khuyala dengan sombong di bawah mata kaki dalam hal ini ulama berbeda pendapat yang pertama adalah mengatakan haram dan tidak tidak salah di saat mereka mengatakan begitu memang ada nas-nas yang seperti itu akan tapi keharamannya adalah tanpa syarat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat mendengar ancaman seperti itu mengatakan ya Rasulullah dalam hadis Bukhari inna thawbi yastarhi illam ata'ahadah bajuku akan turun jika tidak aku pegangi begini ya Rasulullah bajunya saya tidak bakar Asidik turun di bawah mata kaki kalau tidak aku pegang dijawab oleh Rasulullah andalas tamimman yasna'u lidhalik Okama kala Rasul hadis Bukhari engkau bukanlah orang yang menurunkan bajunya khuyala sombong jadi menurut pendapat yang kedua para ulama mengatakan yang haram adalah sengaja menurunkan bajunya untuk sombong-sombongan tapi jika turun begitu saja, turun begitu saja tanpa ada niat untuk menyombongkan diri, maka tidak termasuk bagian yang dikutuk. Tetapi jelas karena ada nas yang mengatakan dikutuk, biarpun nas itu ada namanya ada guide-nya. Guide itu adalah ada diikat misalnya yang, yang pertama adalah mutlak, tidak ada embel-embelnya khuyala sementara ada nas lain lagi dikasih embel-embel khuyala dengan kesombongan ada nas lain mengatakan memanjangkan bajunya saja tidak ada tambahannya sombong tapi yang kedua adalah memanjangkan maksudnya yang, yang mutlak dibawa kepada mukayyad. yang nggak ada pengikatnya dia ada pengikatnya sehingga menurut pendapat yang kedua adalah tidak sampai derajat haram kalau masuk bab makruh ya bisa saja gitu tiba makruh Kenapa? apa supaya kita terhindar kalau kita kurang katakan makruh hendaknya kita hindari agar kita tidak menurunkan baju celak sarung ke bawah mata mata kaki agar kita tidak kena kepada pendapat orang yang mengatakan itu adalah haram dan hindari untuk menurunkan sarung dari mata mata kaki sebab biarpun bagi yang mengatakan itu tidak haram tetap itu adalah makruh makruh cuman jika anda melihat orang yang menurunkannya jangan langsung dihantam saja haram nggak sah sholatnya memang ada riwayat-riwayat seperti itu akan tapi riwayat itu ada dibanding dengan riwayat yang lainnya jadi ternyata ada makna kesombongan ini yang disepakati menurunkan dengan kesombongan Nah itu menurunkan sarungnya sampai ke bawah gaya kemudian capnya BHS di depan nanti turun di bawah mata kaki biar biar biar biar gitu ya. ini ya dan kita hal-hal seperti ini memang kurang kurang peduli kita itu hal-hal yang sangat diimbau oleh Nabi kurang peduli Artinya ini mendekati kepada keharaman. Memang kita tidak selalu mencaci itu haram, haram, haram begitu karena ada ulama yang mengatakan itu adalah derajat makruh. Tapi pun demikian, yuk dinaikkan sedikit. Tapi jangan sampai ke tengah betis, nggak ada seninya sudah. Nabi tidak mengajarkan sampai nisful sak sampai separuh betis kayak orang kebanjiran begitu bukan juga. Berlebihan itu semuanya. Yang pas saja yang wajar di atas mata kaki selesai. Jangan berlebihan, berlebihan bukan Islam, bukan agama. Tidak ada indah berlebihan. Cingkrang. Siapa yang menyuruh cingkrang? Angkat dari mata kakimu. Riwayat cingkrang sampai disfilsak bukan riwayat yang benar. Di atas mata kaki selesai, indah, cantik. Ini ada berlebihan, biar tampak beda. Rupanya dengan cingkrang sombong masuk bab lagi. Haram sudah, mau apa? Sombong dengan model seperti itu. Sudah begitu mencaci orang lain. Sisi lain memang ada bagian dari kita tidak pernah peduli urusan begini, seorang yang jeluntur ke bawah, sarungan sambil ke sana. Memang ada model gaya. Jadi sudah pakai baju gaya-gayaan bukan niat untuk menutup aurat. Capnya di depan. Semoga Allah menutup aib kita semuanya. Sombong Apakah tidak ada sombong? Sombong. Tapi kita tidak boleh nilai orang sombong sombong ini ada orang pakai BHS capnya di depan gimana oh sudah kebiasaan saja tidak usah ngomong kita so sombong maksudnya didik anak-anak ini loh tidak usah pakai begitu capnya capnya dilipat kalau ada orang kelihatan capnya ya ya mungkin sarungnya memang ada capnya atas bawah kok gimana lagi nggak usah kita repot dan nggak usah dipotong dah indah lagi itu cap pokoknya kamu jangan sombong selesai itu saja itu kan sarung yang paling susah itu. Cara nyuci salah, ribut sama yang nyuci. Baik, bukan itu saja, bukan rong BS, baju bermerek semuanya. Tidak nah, sadar kalau mati sama mereknya kain kafan sudah selesai. Jadi seperti itu. Di dalam untuk kaum pria ada dua pendapat, yang satu mengatakan haram dan itu kita hargai pendapat ini, tapi bukan sampai diangkat ke setengah betis. Makanya jangan sampai gara-gara marah kita dengan sekelompok orang yang dikit-dikit mencaci, ada kan kelompok orang dikit-dikit mencaci, membid'ahkan dan sebagainya. Tak taunya apa? Kita merendahkan mereka dengan sunnah Nabi. Eh jenggot sama cingkrang loh. Ini kurang ajar kita dengan sunnah Nabi. Kita marah dengan akidahnya dia tapi jangan dibawa hal-hal semacam ini. Nabi pakai jenggot, awas semacam macam Jangan bilang, jangan kalau kita kesesatannya dalam urusan ininya, yang sesat saja jangan dibawa jenggot sama cingkrangnya. Ini ini kita berlebihan di sini. Bahaya kita itu. Bahkan bisa derajat kafir kalau kita yakini itu kehinaan. Nabi pakai jenggot loh ya, jangan mengatakan jenggot sama si cingkrang itu. Uh, astagfirullah. Dan kita melihat, dengar kalimat muncul dari orang-orang yang sefaham dengan kita. Kih. Ini adalah sunnah Nabi, ini Nabi jenggot. Terus saya tidak punya jenggot, jadi tidak bisa diomong. Ini memang ada muncul orang berlebihan seperti itu. Jadi ada orang mengangkat dari ini dikatakan udah oh, cingkrang celana cingkrang celana cingkrang. Sehingga kadang untuk menilai orang salah lihat celananya cingkrang sama jenggotan. Bukan itu pemikiran akidahnya. Akidah yang akidahnya mujassima. Memang orang cingkrang-cingkrang itu memang ada akidahnya mujassima, bahkan suka mengkafirkan orang lain. Jadi kita salahkan dengan pemikirannya bukan karena bajunya yang cingkrang, bukan. Kalau harus pilih antara cingkrang dengan turun di bawah mata kaki tentu pilih cingkrang biarpun cingkrang nggak indah. Karena tidak ada ancaman cingkrang, cuman nggak indah saja berlebihan. Paling tidak di atas mata kaki sewajar yang kita perhatikan Di atas mata kaki. Awas hati-hati. Wahai kaum ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah sufiyah, jangan gara-gara gak cocok orang anti tawasul itu lalu kita mengatakan, "Eh, dasar jenggot." Astagfirullah kadang kita ngenes berarti kita tidak ngerti sunnah Nabi pantesan kita dibilang ahli bid'ah karena kita tidak ngerti sunnah tapi tolonglah jenggotnya yang beradab kalau anda mau menyara jenggot, jenggot yang beradab gobtoh, kodrol gobtoh ini bukan bikin sarang laba-laba, sarang apa? kelabang yang ganteng, yang bersih kebayang bagaimana jenggotnya Nabi SAW baik itu saja ya Nah, jadi meninggikan di atas menurunkan di bawah mata kaki ada dua pendapat yang satu mengatakan haram pendapat yang kedua adalah banyak ulama-ulama mengatakan tidak sampai derajat haram karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq sendiri bertanya kepada Nabi karena bajunya turun lalu berkata inna taubi astarhi ilam ata ahadah bajuku akan turun ya Rasulullah jika tidak aku pegangi. Maka Nabi mengatakan anta lailasta mimman yasna'udil dalik kau bukanlah orang yang berbuat untuk sombong. Jadi gak apa-apa wahai Abu Bakar. Karena memang bajumu dibuat seperti itu. Dipotong juga susah, dilipat tidak menarik karena sudah terlanjur jadi kayak begitu ya sudah. Tapi nanti kalau buat lagi tolong diangkat lagi ya di atas mata kaki. Seperti itu nasihat bersama. Ibu-ibu bebas, gak ada. Ibu-ibu panjang gak apa-apa.